Barakallahu fikum. Ya fillah Di antara pertanyaannya, Afan ya Ustaz, bagaimana menghadapi anak-anak yang sudah futur? Tidak mau mondok sering dinasihati tapi tidak mendengar dan ayahnya enggan membantu menasihati. Tidak mau pendekatan ke anaknya. Menyerahkan urusan full pada ibunya. Barakallahu fikum. Masya Allah pertanyaannya. Ingat sabda Nabi SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu ayuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisani. semua anak terlahir di atas fitrah di atas iman di atas Islam di atas tauhid maka kedua orang tua itulah yang berperan apakah akan menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi berarti tanggung jawab bersama bapak, begitupun ibu. Dan yang lebih besar adalah ayahnya. Sebab ayahnya itu pemimpin atau kepala rumah tangga. Sedangkan ibu membantu mendampingi. Sehingga tentunya perlu pendekatan dari ayah kepada anaknya. Agar ada komunikasi yang baik. Ada pengertian yang baik sehingga bisa diarahkan kepada yang baik. Adapun masalah belajar, ketika anak futur di pondok tidak mau lagi mondok, yang penting dia masih mau belajar, masih mau ngaji, masih mau baca Quran, masih menjaga sholatnya, biarkan mungkin sementara dia mau istirahat sejenak. Yang penting perhatikan ibadahnya, tetap motivasi belajarnya. Ya. Terus cari alasan mengapa enggan kembali ke pondoknya. Atau mungkin ada mau yang lain. Ganti pesantren. Atau pindah pesantren. Coba pendekatan ayah pada anaknya. Atau mungkin ibunya. Mana yang lebih bisa mendekati hatinya. Lalu musawarahkan kalau anak sudah mengungkapkan apa maunya, apa yang dia inginkannya, coba diskusikan, musyawarahkan. Karena di dalam petunjuk mendidik anak itu antara orang tua dan anak mesti diupayakan terjaga kedekatan. Kalau sudah anak tidak ada lagi kedekatan, sulit kita untuk menyampaikan. Coba lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam mendekati anak-anak dari anak-anak kaum muslimin. Bukan hanya anak beliau, bukan hanya cucu beliau, anak-anak dari kalangan muslimin. Dengan beliau bersikap santun, lembut kepada mereka untuk supaya mereka senang sampai beliau kadang bermain dengan mereka bercanda supaya mereka dekat nah kedekatan itulah membuat mereka senang nah ketika hati senang mau dengar apa yang disampaikan maka yang perlu diupayakan ketika mendapati anak-anak spesial ini tadi awal pertama pendekatan pada anak itu kemudian motivasi selalu dan ingatkan untuk tidak meninggalkan ibadahnya. Coba cari apa kendalanya supaya ditahu yang menyebabkan ia enggan balik ke pondoknya. Kalau dari sisi karena mungkin kurang kiriman uangnya, motivasi dan akan dicukupi nanti. Kalau dari sisi banyak teman-teman yang bully, Coba cari solusi mungkin ganti di pesantren lain yang lebih baik. Atau mungkin dari sisi apanya. Ketidakmampuan dalam memikirkan atau mengikuti pelajarannya terlalu tinggi. Coba cari yang sesuai dengan kemampuannya. Dan tetap jaga untuk dia mau belajar. Dan semangat belajarnya. Wallah alam barakallahu fikum. Kemudian, ya barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya mohon bimbingannya Ustaz terkait dalam proses mengajar anak. Bolehkah seorang pengajar membentak seorang anak didik? Naam afila barakallahu fikum. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat dan anak-anaknya, beliau menjauhi kata-kata yang kasar seperti diungkapkan Anas ibni Malik beliau mengatakan saya berkhidmat 10 tahun di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah beliau membentak. Tidak pernah beliau mengata-ngatai kata-kata yang tidak baik. Saat aku melakukan sesuatu yang tidak pas, beliau tidak mengatakan, kenapa kau tidak lakukan ini? Kenapa demikian? Begitu tidak pernah didengar. Artinya begitu santunnya beliau. Dan untuk para pengajar juga sama seperti orang tua pendekatan kepada anak didik seperti orang tua mendekati anak sendiri. Karena apa? Kalau anak sudah ada kedekatan hati dengan guru, ada mengidolakan guru, dia akan mencintai pelajarannya dan akan rindu gurunya. Sehingga dia akan senang dan semangat belajarnya apalagi diberi motivasi, semangatnya tambah. Tapi kalau guru ini dengan kata-kata umumnya sering bentak, kasar, anak nanti akan menjadi apa? Enggan, dekat dengannya. Ya, karena apa? Sering dibentak. Dan bentakan ini kadang bagi seorang anak ada memang tahan bentakan, ada yang nggak tahan karena nggak pernah di rumah dibentak orang tuanya. Kalau anak biasa di rumah dibentak-bentak orang tuanya, dibentak gurunya biasa, cuek, tidak peduli, tidak hiraukan. Ya, anak tipenya karena tergantung dari latar belakangnya. Nah, yang bagus seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesantunan, kearifan, kelembutan. Ini yang harus dimiliki dan diupayakan. Sebab Allah katakan, "Fabima rahmati minallah lintalahum." Dengan rahmat dan ya, dengan rahmat dari Allah wa Nabi, engkau bersikap lembut pada mereka. walaupun tafadhan fadhan ghalidhal qalbi kalau engkau jelek ucapan, kaku hatimu, keras sikapmu, lamfaddu min hauli. Lari mereka dari sisimu. Kita bisa lihat dalam satu masjid umpamanya ada dua tiga orang pengajar dalam satu sekolah atau satu masjid pengajar guru Al-Quran begitu. Ada guru yang santun, lembut. Ada guru yang suka bentak, suka marah. Tentunya murid-murid akan lebih senang kepada yang santun. Itu fitrah manusia senang baik, senang kebaikan, senang dibikin baik. Senang diberi kebaikan. Sehingga perlu kita seperti Nabi SAW kepada anak-anak Bani Abbas. Beliau datang bermain dengan mereka. Beliau katakan, siapa bisa kejar aku? Mari. Ya, beliau lari dikejar sama anak-anak. Lalu mereka naik ada dari depan, belakang, samping. Dan beliau pun ketika anak-anak bermain panah-panahan, belum mencoba untuk mendekati mereka. Sehingga apa yang dikatakan beliau seperti diucapkan Umar bin Abi Salama. Dia mengatakan, kuntu fi hijri Nabi SAW. Ketika aku dulu kecil di pangku Rasul SAW. Kira-kira kalau anak di pangku layaknya anak usia begini Tau. Atau mungkin lebih gede lagi. Kalau 10 tahun di pangku bisa. Susah kalau 10 tahun di pangku. Aku masih di pangku Nabi SAW masih kecil berarti. Dan ketika itu di depan ada makanan hidangkan, Dia ingin mengambil makanan dan makan dengan tangan ya kadang tangan kiri namanya anak-anak beliau katakan padaku ya hulam, syamillah kul biyaminik khudh ma yalik beliau tegur aku ya anak atau anakku kamu bacalah bismillah dulu ambillah makanan dengan makanan dengan tangan kananmu ambillah makanan yang dekat denganmu itu beliau tanamkan ada dengan kelembutan sehingga teringat terus dalam memori anak. Mungkin juga ayah perlunya makan bersama keluarga, istri, anak semua kumpul sambil menikmati makanan yang dihidangkan, sambil cerita, ya, berbagi pengalaman kisah dulu mati kecil orang tua bapak kayak apa belajarnya, ya, terus bisa membandingkan dulu waktu masih belum mengenal sunnah seperti apa, sampaikan nikmatnya setelah mengenal sunnah sehingga anak pun menjadi cinta dengan sunnah. Ini di saat-saat ya kita dalam kondisi ramah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang berikutnya apa Ustaz izin bertanya bagaimana menghadapi suami yang mood swing? Matanya mood swing, modi, Kadang suasana hati baik, kadang suasana hati buruk begitu maksudnya. Moodnya kadang datang baiknya, kadang datang nggak baiknya begitu ya. Tapi kalau menghadapi suami yang model begini hanya satu cara. Ketika baik disyukuri, ketika nggak baik disabari. Itu saja. Ya, moodnya baiknya datang ya disyukuri. Kalau lagi nggak baik ya disabari. Ya. Terus ketika lagi baik disyukuri, dinasehati. Suamiku, bagaimana kalau begini terus sikapmu? Jangan rubah-rubah. Nah kan tinggal diingatin aja. Ya. Kalau lagi nggak baik didiemin aja. Dan tentunya bagi suami jangan seperti ini. Karena sungguh akan menjadi tidak baik komunikasinya, Susah istri melayaninya. Anak-anak pun jadi susah, gak mengerti mau bapaknya. Padahal mestinya anak itu mengerti maunya bapak apa, seperti apa. Disitulah sisi keteladanan dari ayah, sosok pemimpin. Tidak pelin plan, Tidak rubah-rubah. Ya, tegas. Jelas. Dan saya sampaikan kepada para suami. Jangan sampai jadi suami yang dayus. Acuh kepada istri. Sungguh sosok wanita itu dia lebih suka suami yang jelas. Ya. Artinya jelas sikapnya tegas dan bisa memberi pilihan yang tepat. Jangan istrinya tanya, "Mas, mau masak apa?" Terserah. Bingung istri. Tapi kalau jelas bakar ikan, atau goreng nasi, atau bikin sayur bening jangan kerupuk sambal sudah. Kan jelas istri pun semangat memasaknya jelas. Tapi mau masak apa mas? Terserah. Dimasakannya nggak dimakan. masih mau apa sih? Terserah. Nggak jelas kan nggak susah istri. Dia mau dibimbing. Sebenarnya mau apa mas? Ini kamu harus begini, kamu begini, kamu begini. Jelas. Sehingga istri bisa memposisikan diri menyesuaikan maumu. Ya. Jangan ketika moodnya bagus datang, kemudian ya romantis. Ketika nggak datang bingung istri Cobalah. Karena kalian ini bertanggung jawab untuk menjaga rumah tangga. Yang Nabi SAW katakan, Inna Allah sa'ilun an kulli ra'in ammastar'ahu. Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin dari apa yang dipimpinnya ahafidha amdoya'a apakah benar ia jaga dengan baik atau ia sia-siakan amanah yang dipimpinnya hatta yus'ala rajul an ahli baitihi sehingga seorang suami akan ditanya bagaimana tanggung jawab pada keluarganya ayat jelas ya memberikan petunjuk arahan dan jelas memberikan contohnya dan jelas memberikan keputusannya sehingga ketika Anda tegas sikapnya jelas Kalaupun itu tidak cocok diterima istri bisa musyawarah. Tapi kalau terserah istri bingung. Ya. Mau pakai hijab apa tidak mas? Terserah. Pakai terserah, tidak pakai terserah kamu. Ini bukan suami yang sayang, ini suami yang bikin bingung. Bukan sayang yang begitu. Istri maunya jelas ke dari kamu. Barakallahu fikum ya ikhwah. Pertanyaan bagaimana Ustaz mau bimbingannya? Kiat-kiat ya untuk saling menghargai begitu ya antara suami dan istri ya kiat-kiat untuk saling menghargai saling menyayangi antar suami istri tapi barakallahu fikum seperti ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Inni uhibbu an tazayyan limraati Kama uhibu anta tazayyan li. Aku sungguh senang berhias untuk istriku. Seperti aku suka istriku berhias untuk diriku. Itu. Coba renungkan ini kiatnya. Jadi seperti yang Allah katakan di surat Al-Baqarah 282, 228 maksudnya. Hun kata Allah Taala walahunna alaihi nabil ma'ruf. Dan bagi istrimu mestinya kalian bisalah pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf seperti besarnya tanggung jawabnya padamu. Dan bagi kalian laki-laki punya hak lebih dari mereka. Ini supaya istrimu bisa lebih baik padamu maka engkau pun baiklah padanya. Seperti kebaikanmu yang kau berikan pada istrimu, begitu baiknya dia padamu nantinya. Sehingga seperti ucapan beliau tadi, kalau kau inginkan istrimu selalu menarik di hadapanmu, begitupun pun mestinya engkau berusaha tampil menarik di hadapan istrimu. Bagaimana menariknya? Kata Nabi SAW yang paling penting, beliau katakan, Innakum lantas aunan nas bi amwalikum. Kamu tidak bisa bikin simpati orang padamu dengan hartamu. Begitupun jangan kau kira kamu kaya istrimu senang cinta padamu. Yang membuat dia senang, betah bersamamu, cinta selalu padamu itu bukan karena banyaknya hartamu. Tapi karena apa? Beliau katakan, bikin senang orang padamu Bihusni khuluqikum wa talqi wajhikum. Dengan bagusnya akhlakmu dan dengan manisnya mukamu. Lihat Rasulullah SAW dengan Kaisar Romawi, Persi, jauh. Tapi beliau istri banyak dan semua setia. Semua bahagia. Karena apa? Beliau santunnya, beliau lembutnya, dan beliau ya ramahnya. Begitu ikhwan. Dan beliau penampilannya kita semua kalah. Rasulullah SAW itu sangat indah. Harumnya tidak pernah luntur, selalu harum badannya. Ya, dan beliau memang demikian. Kemudian karena beliau memang senang pakai harum-harum minyak wangi. Saat beliau mau mendatangi istrinya pun beliau bersiwak. Siwak pakai kayu itu loh. Ya, siwak yang dari kayu. Kayu siwak memang. Sehingga harum. Dan itu yang belum anjurkan kepada kita, siwak itu membuat ya bersih mulut dan dicinta Allah Ta'ala. Kemudian beliau datangi istrinya dalam kondisi yang sudah bagus. Begitu beliau contohkan kepada kita. Jangan kamu datang habis Ya, siwaknya bukan siwak kayu, siwak 9 cm yang berasap. <laughs> Wah, habis begitu baru kamu datangi istri. Nanti istri bingung tutup mulut, tutup hidung karena bau asbak. Ya ikhlas barakallahu fikum. Janganlah. Ini kan juga pengaruh kepada ya dirimu. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Sekali lagi supaya menumbuhkan kesenangan, kecintaan. Hanya bedanya istri itu berhias dan suami berhias beda. Suami cukup berhias seperti contoh Nabi SAW, mandi, sisir rambut, pakaian rapi dan harum wangi. Itu saja. Sedangkan istri berhiasnya dengan yang ada warnanya tapi nggak ada baunya. Makanya pantas kalau perempuan itu pakai bedak, pakai celak, pakai gincu, pakai ya memang begitu. Wanita, tapi jangan dikasih wangi-wangi. Seperti laki-laki. Ya. Itu di situ perhiasan Karena wanita itu dipandang, dilihat. Ya. Dan cukup dengan penampilanmu begitu indahnya, suami sudah tergugah denganmu ya tergoda olehmu. Sedangkan laki-laki dengan aroma wanginya itu yang membuat tentrem jiwa istrinya. Senang ya hatinya dari harumnya. Begitu. Tapi barakallahu fikum. Sehingga hendaknya kalian para suami istri saling memahami, mengerti. Istriku senang aroma wangi apa, suami mesti tahu. Kalau saya pakai aroma ini istriku senang, senangnya ini. Pakai itu. Begitupun istri tahu apa yang disuka suami, begitu. Masa lama-lama ini berkeluarga nggak tahu hobinya suami itu makan apa, masak apa, nggak tahu yang dimasakan apa yang dia suka. Mesti tahulah. Barakallahu fikum. Dari barakallahu fikum pertanyaan berikut. Apa kiat-kiat berpoligami dan agar istri bisa ikhlaskan suaminya untuk ya meraih pahala poligami ini. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Memang kata para ulama seperti Syekh bin Bas taala bukan wajib namun bersyarat. Wajib nikah itu yang pertama. Untuk 2 3 4 itu ada ketentuannya. Yaitu apa? Kalau engkau bisa adil. Namun para umahat perhatikan. Adil itu bukan berarti apa? Sama rata. Adil itu tentunya disesuaikan masing-masing diberikan haknya sesuai dengan porsinya. Begitupun dalam hal apa adilnya? Allah sudah katakan kepada Nabi SAW, tidak mungkin bisa ada dalam sisi cinta. Rasa di hati. Rasa cinta di hati nggak mungkin bisa sama. Itu seperti dua daun timbangan. Kadang berat ke yang sebelah, kadang berat ke yang satunya. Itu selalu berganti-ganti. Begitulah keadaan hati. Sehingga kalau istri pintar bersaing dalam kebaikan, itu akan menjadi baik. Sana senang, sini senang jadinya suaminya. Tapi kalau tidak mengerti, sana nggak pengertian, sini nggak punya pengertian, sana ditendang, sini ditendang. Akhirnya mengasingkan diri suami. Nah ini juga repot. Ya, sehingga di sini untuk para suami tentunya lebih tahulah. Masing-masing kalian lebih tahu kesiapan dari dirimu sendiri. Kesanggupanmu, kesanggupan masing-masing kita. Kita lebih bisa ukur diri. Sekiranya memang antum sanggup dan bisa dari sisi ilmu, dari sisi materi, dari sisi fisik, siap, ya, itu dibolehkan dalam sisi agama dan negara. Hanya dalam sisi negara dibolehkan dengan syarat. Kenapa harus ada izin istri? Karena akan ditanya oleh negara, pengadilan hukum, agama, kalau kita boleh ya keluar surat izin menikah lagi itu ada beberapa ketentuannya. Pertama, istri itu mungkin tidak bisa punya anak mandum. Sedangkan suami dia ingin punya anak. Nah ini negara mengizinkan. Negara mengizinkan. Istrimu nggak mengizinkan toh. Ya, ini yang repot. Sudah jelas nggak punya anak tapi nggak izinkan suami nikah lagi. Kan repot. Suami ingin punya anak. Dan ini sebenarnya keliru wanita, kalaupun engkau mandul nggak punya anak, ketika suamimu punya istri lagi, kemudian punya anak, itu juga kan jadi anakmu. Oh bukan, itu anak maduku. Tapi kan anak suamimu dan itu juga sama. Nanti ketika engkau tua rentang gak punya anak, anak dari suamimu ada. Ketika engkau baik dengan dia, dia baik denganmu nantinya. Karena memang dididik untuk baik dan mengerti ini ibunya, sana juga ibunya, sama-sama ibunya. Itu keistimewaan, itu hikmahnya. Maka kembali yang utama kesiapan suami dari sisi ilmu. Ya, kalau masalah harta masing-masing sudah ada jatahnya. Walaupun kita harus menimbang, mengukur kemampuan. Karena yang diwajibkan adil dalam masalah makan, minum, pakaian, terus tinggal dan bermalam. Empat. Ya. Ini fi mat'am, makanan, minuman, malbas, pakaian, maskan, tempat tinggal, mabit, bermalam. Engkau bisa enggak adil dalam perkara ini? Mampu enggak? Barakallahu fikum. Adapun masalah cinta, hati tidak bisa dikendalikan kita. Dia condong ke sana, kadang condong ke sini begitu. Walaupun kita ingin berlaku adil, menyamakan, tidak bisa. Begitu sehingga tidak ditekankan di situ. Barakallahu fikum. Nah, untuk jawaban selanjutnya, masalah poligami, ngaji dulu biar paham ilmunya. Kecuali yang memang sudah mau sudah mampu bolehlah ya nanti tanya sendiri japri saja barakallahu fikum mau nanya Ustaz untuk para wanita yang senantiasa menunda-nunda sholat atau sholat selalu dilaksanakan di akhir-akhir waktu sholat barakallahu fikum ini perkara besar yang menjadikan naam banyak wanita dapat neraka. Ketika Allah katakan wailul lil musallin, fawailul lil musallin, ya celaka orang-orang yang sholat. Wail itu lembah dalam neraka, jurangnya neraka. Berarti di dalam, ya. Dan itu panasnya lebih berat tentunya. Diancam dengan ucapan itu, wail. Orang-orang yang sholat siapa? Alladinahum an sholatihim sahun. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, di antara termasuk orang-orang yang sahun itu adalah orang yang sholatnya ditunda-tunda-tunda sehingga mendekati akhir waktu. Sehingga dia sholat maghrib, eh sholat asar kayak mau jamak dengan maghrib. Selesai asar datang maghrib. Nanti begitu. Nanti sholat isya dekat subuh. Habis sholat isya langsung subuh. Yang begini ini yang kacau sholatnya nggak benar. Ini yang diancam. Dan kebanyakan itu para wanita. Dengan alasan anak menyusui anak, kena ompol anak, kencing anak, alasan ini itu. Ada saja banyak alasan dan ini banyak mengenai wanita dengan alasan karena sibuk kerjaan di rumah padahal bisa didahulukan sholatnya. Apalagi zaman sekarang. Masukkan mesin cuci, putar tinggal sholat. Nyuci sendiri, kering sendiri. Begitu kata. Gitu. Masya Allah. Masak nasi, cop, tinggal sholat. Beda dengan dulu, pakai kayu. Kayu basah harus tiup-tiup, kipas-kipas. Masya Allah, sekarang harus disyukuri para muslimat Jangan ada lagi wanita seperti ini. Menunda-nunda sholatnya, AMB akhir waktu jangan. Ini yang penting bagi para suami sabar mengawasinya, menasihatinya. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, Fanusat bagaimana cara menasihati anak yang sudah tidak suka dengan ayahnya, keras dalam mendidiknya ketika kecil. Nah ini tadi yang kami sampaikan, dirubah perbaiki komunikasi dan juga caranya dalam pendekatan pada anak. Mulailah supaya anak itu kembali percaya pada ayahnya, cinta pada bapaknya, senang dengannya. Sehingga anak menjadi mau dengar kembali nasihatnya, mau kembali mengikuti perintahnya. Orang kalau senang diperintah apa saja nurut. Kayak antum cinta istri contohnya. Nggak disuruh kerja pun antum kerja sendiri kok demi nyai. Kan nggak disuruh aja udah kerja cari uang. Untuk apa cari uang? Demi nyai, demi istri maksudnya. Karena cinta kepada istri nggak disuruh pun mau. Begitu anak kalau cinta orang tua nggak disuruh mau bantu. Tapi kalau sudah benci, jangankan ya dia mau bantu disuruh aja dia lari. Kerjakan sendiri aja. Dia lari. Tapi kalau anak senang sama orang tuanya, seperti anak perempuan sama ibunya dekat senang. Senang bersama ibunya di dapur bantu, mencuci bantu. Begitu anak laki-laki dengan bapaknya kalau senang ya dekat. Nah, yofila barakallahu fikum. Ini perlu pendekatan. Ya. Dan menasihatinya juga mudah nantinya kepada anaknya begitu. Terus apa nusat apakah istri mengomel kepada suami atau ibu mengomel kepada anaknya, apakah hal tersebut dibilang tidak sabar? Taib, barakallahu fikum, ngomelnya seperti apa dulu? Taib, kalau ngomel itu teguran. Namanya sabar itu berarti nggak negur. Anaknya salah sabar, diemin aja. Keliru diemin aja. Itu nggak sabar namanya itu pembiaran. Bedakan Ya, sabar itu ketika datang musibah, kita tidak berkeluh kesah, tidak menampar pipi, merobek baju. Ya. Tapi ini ketika ngomel kepada anak salah, anak keliru. Kita menegur hal yang wajar kalau memang itu untuk pendidikan. Untuk mengarahkan. Harus dibedakan. Beda dengan marah. Ngomel belum tentu marah, tapi marah banyak ngomel begitu ya. Orang marah biasanya banyak ngomel. Tapi orang ngomel belum tentu marah. Maka ini kalau istri ngomel kepada suami. Ya barangkali suaminya malas kerja, suaminya malas sholat, suaminya malas ngaji. Ya wajar kalau istri ngomong negur. Ya, tapi jangan kemudian dibilang nggak baik. Lihat dulu apa yang diomongkannya. Beda dengan istri ngomel apa-apa disalahkan apa di ini berlebihan omongannya beda lagi. Sehingga perlu dirinci apa yang ditanyakannya. Nah, kalau dalam rangka untuk mendidik anak, ibu juga nggak bisa diem. Cuman tinggal dibangun komunikasi yang baik, jangan sampai ngomel terus kebablasan ngomong nggak baik. Nanti dampaknya buruk tidak baik akibatnya. Afan Ustaz mau nasihatnya untuk istri yang senantiasa mengulang-ulang kesalahannya atau tidak taat pada suaminya pada perkara kewajibannya. Tabarakallahu Kepada para muslimat, suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Pernah satu ketika ya, sahabiat itu datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan hajatnya setelah tersampaikan hajatnya, beliau bertanya, "Bagaimana engkau pada suamimu?" Kata wanita ini, "Aku usaha untuk terus bisa melayani dengan baik, kecuali yang aku nggak mampu." Kata beliau, "Hati-hatilah engkau, dia itu surgamu dan rakamu. Maksudnya jangan sampai engkau durhaka kepada suamimu kalau satu kesalahan sudah ditegur, ingat-ingat, jangan diulang. Kalau umamanya ditegur dari sisi kelalaianmu, meninggalkan perkara kewajiban, maka perbaiki. Jangan sampai itu perkara yang wajib kau tunaikan, engkau abaikan. Itu akan menjadi bumerang atau menjadi renggang rumah tanggamu. Karena sungguh yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita untuk apa? Ta'aruf, ya saling mengerti, ta'awun, saling bantu membantu, supaya apa? Tercapai tawad wa ta'alluf, saling cinta, saling menyatu hatinya. Nah, ini jangan sampai kesalahan ingat. Dua orang yang saling cinta dan akrab sekalipun bisa pisah hanya gara-gara apa? Kesalahan salah satunya. Kalau ini dibiarkan akan menjadi renggang, renggang, renggang, tidak harmonis lagi. Perbaikilah mohon kepada ahwat, ya. Sekiranya ini pertanyaan dari suamimu, sadarlah, perbaikilah, ya. Karena dia surgamu atau nerakamu tergantung dirimu. Engkau dapat ridhonya, maka Allah ridho surga untukmu. Dan ingat selama suami menyuruh pada yang baik jangan pernah durhakai Jangan pernah engkau bantah ketika dalam perkara yang baik yang diperintah, apalagi kewajiban. Wajib engkau taati. Demikian, mohon maaf. Selanjutnya kita tutup dulu pertanyaan-pertanyaannya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Syudu dan la Pada ikhwah kami ucapkan syukur jazakumullah khair atas segala kebaikan antum semuanya. Adapun yang mau pulang siang ini staffat dulu barangkali sudah pesan kendaraan ya. Silakan semoga aman dalam perjalanan, selamat sampai rumah kembali bersama keluarga. Wabarakatuh. fikum. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.